Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah Wa la hawla wa la quwata illa billah أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rekan-rekan semuanya bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah izinkan kita berjumpa mudah-mudahan menjadi silaturahim yang diridhoinya menjadikan Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan dan meluaskan rezeki kita di dalam keberkahan sebelum bicara tentang sosial media wabil khusus saya diminta berbagi tentang Twitter saya pertama-tama ingin menyampaikan bahwa sosial media, Twitter atau apapun juga nanti yang akan muncul di generasi-generasi berikutnya. Hanyalah bagian dari wasilah, sarana, di dalam apa yang sudah ingin kita tegakkan di dalam diri kita sejak awal mula dulu, yakni berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menyeru ke jalan Allah dengan cara yang kita pilih bergabung dengan Proyu Media yang kemudian menjadikan kita menulis menulis itu pun cuma wasilah semuanya adalah bagian yang menyatu dan berpadu di dalam jiwa kita yang bergelora dengan dakwah dengan berbagi dengan ilmu dengan jalan untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang Allah ajarkan apa yang Rasulullah wariskan apa yang para ulama tinggalkan dan apa yang kemudian kita tuntut terus menerus kita titi jalannya untuk kita ambil lalu dengan itu kita menjadi seorang yang rabbani Tadi Ustadz Salihin menyampaikan di mobil dalam perjalanan Orang sukses itu bukan cuma yang meraih sesuatu Tetapi juga yang kemudian menebarkan sesuatu yang telah dia itu Dan Allah mengatakan tentang orang-orang yang Rabbani di dalam Al-Quran Orang-orang yang kemudian Ini sebenarnya tersifatkan bagi orang-orang yang kemudian diberi amanah dakwah oleh Allah Maka ayatnya dimulai di surah Ali Imran ayat yang ke-79 itu Mohon ralat dan koreksi Ustaz Fahrudin dan para asatid semua yang hadir di sini bahwa kemudian Allah memberikan sebuah pernyataan tentang orang-orang yang diberi amanah hikmah dan nubuah. Kata Allah, tidak pantas bagi orang yang kepadanya kami anugerahkan hikmah dan nubuah untuk mengatakan bahwa kuno ibadah li min dunillah. Jadilah kalian semua itu hamba-hamba bagiku selain daripada hamba Allah. Walakin kata Allah tetapi kuno Rabbaniina bima kuntum al kitab wa bima kuntum tadrusun. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani disebabkan kalian senantiasa mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun dan disebabkan kalian senantiasa kemudian mengejar terus belajar, mengkaji lebih dalam, mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan terus menerus di dalam untuk kemudian mengasahnya, mengkajinya bersama, mendiskusikannya, dan kemudian mendarasnya mendapatkan pemahaman-pemahaman yang semakin dalam, semakin luas dan dengan itu terus kemudian mengajar lagi, terus dan terus. Maka menulis nulis buku, nulis kicauan atau sekarang sepertinya akan dibakukan adalah bukan kicauan karena kicauan sudah dikhususkan untuk burung meskipun dalam bahasa Inggris tweet kemudian identik dengan kicau tapi bahasa Indonesia sepertinya akan memilih ricau untuk terjemah bagi tweet maka ricauan racau. kalau racau parah mas biasanya negatif mas kalau ricau ini masih mungkin mudah-mudahan kata yang netral begitu ricauan Menulis apapun itu adalah bagian dari misi kita untuk menjadi hamba yang dipuji oleh Allah ini, yang Rabbani, yang kemudian nilai-nilai Allah menyatu di dalam dirinya. Nilai-nilai karunia dari Allah itu menyatu di dalam dirinya. Dia belajar dari Allah Subhanahu wa taala, dia tertarbiah. Dia orang yang kemudian terbimbing oleh Allah. Dia adalah orang-orang yang menegakkan ibadahnya kepada Allah yang wajib dia tunaikan sampai kemudian yang sunnah dia lakukan terus mendekatkan diri kepada Allah sampai Allah kemudian mencintainya dan ketika Allah itu mencintainya maka Allah menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan bahkan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Nah, menjadi orang yang Rabbani itu memberikan beban kepada kita untuk berbagi. Pertama-tama dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini bukan belajar dulu, tetapi bimakun tentu tu'allimun alkitab, kalian kalian senantiasa mengajarkan Alkitab. Dan dengan mengajarkan itu kemudian terpacu semangat dirinya untuk kemudian memahami lebih, untuk kemudian mendapatkan lebih dan ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Saya juga masih sangat belajar dan terus bermimpi untuk mendapatkan hal seperti ini yaitu bahwa kita menulis ini bukan karena kita tahu, Lalu kita ingin memberitahu orang lain. Kita itu menulis karena kemudian kita ini ingin menguji publikkan apa yang kita fahami. apakah dia tersesat ataukah dia lurus, apakah dia ada kekeliruan, apakah dia benar, apakah dia lempang ataukah dia bengkok, apakah dia kemudian rusak atau kemudian dia Apakah dia tercemar ataukah dia bersih? Nah, pemahaman-pemahaman yang sudah ada di kepala kita ini kemudian kita tuliskan dalam rangka itu. Setiap orang yang menulis dengan niat saya tahu kamu tidak tahu maka saya memberitahu kamu, biasanya awal-awal mengalami kebuntuan-kebuntuan. Karena kemudian yang dia lakukan adalah mencoba untuk menunjukkan dirinya bahwa dia tahu dan sedang ingin memberitahu orang lain. Dan kalau kemudian sudah sampai ke pembaca, biasanya tulisan-tulisan yang disusun dengan semangat aku tahu, kamu tidak tahu maka aku sedang memberitahu kamu. Itu biasanya berat dibaca. Biasanya sangat susah masuknya, pejal begitu. Maka teman-teman yang kuliah biasanya mengeluhkan kok buku diktat kuliah itu susah dibaca. Kok susah dinikmati? Kok tidak renyah? Kok tidak seperti tulisannya Mas Fauzi yang begitu kemudian akrab dan mengajak berbincang bersahabat begitu mesra. Karena kemudian biasanya tulisan itu ditulis oleh orang yang punya gelar profesor, dokter dan gelar itu memberinya beban untuk kemudian tahu dan beban untuk tahu itu kemudian membuat dia ketika memberi tahu kepada mahasiswa yang baru lulus SMA itu dia berada pada titik jebakan yang kemudian ya lebih senior, lebih berilmu, lebih tahu, maka dia mencoba untuk memberitahu dan mencoba untuk memberitahu itu sering membuat kita terjebak pada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pembaca untuk menangkap dan memahami makna. Maka sikap ilmu yang ingin kita tegakkan di dalam menulis pertama-tama bukanlah sikap untuk memberitahu tetapi sikap untuk menunjukkan kepada khalayak inilah aku yang baru ketahui hanya sebatas ini maka jika kalian lebih tahu jika kalian lebih mengerti jika kalian mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tolong koreksi tolong berikan masukan tolong tanggapi tolong kemudian ini yang saya tahu dan kemudian dengan apa yang saya tahu ini saya berharap memberikan mendapatkan pemahaman yang lebih banyak maka dengan itu tolong berikan kalau dia bengkok luruskan kalau dia salah betulkan kalau dia kemudian tercemar bersihkan kalau dia kemudian ada di dalam hal yang cacat maka sempurnakan dari rekan Insya Allah maka ketika Allah mengatakan kepada kita walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun alkitab disebabkan kalian senantiasa mengajarkan alkitab wa bima kuntum tadrusun dan disebabkan kalian senantiasa mempelajarinya adalah sebuah semangat untuk bersama-sama dengan pembaca-pembaca kita, dengan orang-orang yang bersama kita. Semuanya untuk kemudian belajar, bukan untuk mengajari saja, tetapi bagaimana kemudian seorang pengajar itu ketika mengajarkan sesuatu, dia mendapatkan feedback yang jauh lebih banyak, yang lebih berharga, yang membuat dia semakin kaya. Maka penulis itu kaya bukan cuma karena royaltinya, tetapi karena kemudian Allah memberikan kepada kita ilmu yang semakin dalam, ilmu yang semakin agung, ilmu yang semakin luas dari pembaca-pembacanya, yang kemungkinan besar memang jauh lebih berilmu ilmu daripada dia atau minimal mengetahui ilmu yang mungkin belum diketahuinya. Nah, saya kira bersosial media kita perlu membangun mental set yang sama bahwa kita berangkat ke sana bukan dalam rangka gaya-gayaan, bukan dalam rangka untuk kemudian eh, memperlihatkan diri kita atau bahkan yang paling halus bukan dalam rangka untuk kemudian merasa bahwa kita lebih tahu daripada orang lain tidak, tetapi dalam rangka untuk sama menarik ilmu yang lebih luas lagi, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi dari apa yang sudah kita ketahui selama ini. Dari rekan-rekan insya Allah, kalau kemudian kita bersosial media di dalam Twitter, saya dulu bergabung Twitter karena Ya awalnya dulu masih pakai Facebook dan kemudian saya selalu malu kalau ketemu Mas Amirul gitu ya. Nah, Facebook itu bagi beliau begitu begitu tercelah gitu ya. Nah, sampai kemudian saya punya niat saya ingin menghijrahkan semua kawan-kawan saya di Facebook menuju ke Twitter. Maka sekitar 8 bulan yang lalu sampai 4 bulan yang lalu itu saya rajin posting status di Facebook bukan dalam rangka meramaikan Facebook tapi belakangnya selalu saya beri link gabung di Twitter di @salimafillah. saya memang niatnya untuk kemudian menghijrahkan teman-teman ke Twitter dan ternyata Twitter memberikan kepada saya kemanfaatan yang bagi saya lebih luas daripada ketika berFacebook karena Twitter ini kaya dengan gagasan sementara Facebook biasanya sudah kaya hari ini dengan tagging foto untuk bernarsis-narsis dengan tagging berbagai macam iklan untuk berjual-jual begitu sehingga kadang-kadang kita kemudian mendapatkan terlalu banyak hal yang tidak kita perlukan di Facebook sementara di Twitter benar-benar efektif dan efisien karena kita bisa follow unfollow sesuka kita dan lain sebagainya kita bisa blok <laughs> orang bahkan begitu ya dan lain seterusnya itu memberikan kepada kita satu uh, satu efektivitas dan efisiensi di dalam uh, eh, menyebarkan gagasan-gagasan. Sekiranya teman-teman yang Allah eh, berangkat dari mental set tadi ya, kita sebagai penulis dulu saya pernah menyampaikan juga bahwa kita punya pertama daya ketuk. Daya ketuk ini yang bicara ini pun masih jauh dari memiliki karena dia terkait dengan niat di dalam hati, dia terkait dengan keikhlasan di dalam batin, dia sangat-sangat peka dan sensitif, dia sesuatu yang begitu begitu Mudah dibicarakan tetapi bagi tiap masing-masing jiwa dia harus terus berjuang untuk bisa meraihnya. Daya ketuk adalah satu rasa batin yang mungkin bisa kita awali dengan menjawab pertanyaan. Mengapa saya menulis? Mengapa ini harus ditulis dan mengapa harus saya yang menuliskannya? kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu mungkin memang itu saatnya kemudian kita menuliskan sesuatu yang memiliki alasan yang sangat kuat untuk kita menulis, dia ditulis dan harus kita yang menuliskannya. Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan tulisan itu diawali dari sana kemudian kita susun, kita perjuangkan di dalam hati kita sebuah kemurnian niat untuk menuju eh, satu kebaikan tertinggi yang ingin kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah karuniakan di dalam tiap huruf yang mengalir dari jemari kita istilah Mas Fauzil tiap huruf yang mengalir dari jemari kita itu Allah berikan bobot di sana untuk menggerakkan hati orang untuk membuat orang beramal untuk membuat orang kemudian menyumbangkan pahala-pahala yang tidak terhitung kepada kita kalau kita menulis mudah-mudahan tulisan kita bestseller itu doa di hulunya doa hilirnya nanti dulu kalau bestseller mudah-mudahan banyak yang baca banyak yang beli maksudnya banyak yang beli mudah-mudahan banyak yang baca banyak yang baca mudah-mudahan banyak yang faham banyak yang faham mudah-mudahan banyak yang mengamalkan kalau banyak yang mengamalkan mudah-mudahan kelak kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dibuat terkejut oleh buku catatan amal kita yang ternyata amal kita tidak seberapa tetapi Allah mengaruniakan pahala yang begitu banyaknya lalu kita bertanya ya Rabbi kenapa amalku yang sedikit kau berikan pahala yang begitu besar. Kata Allah, iya kau memang dosamu banyak Salim, amal salehmu sedikit tetapi pahala yang tercatat di situ adalah pahala dari orang yang terilham, terinspirasi ketika membaca apa yang kau tulis dan pahala mereka ketika ketika beramal dan terus beramal dan terus terinspirasi oleh apa yang kau tulis itu ditambahkan kepadamu tanpa berhenti sampai kiamat tiba karena sampai di sanalah tulisanmu tetap dibaca Allah memberikan kepada kita gambaran bahwa ya dalam menulis, dalam ngetut istilah di Twitter gitu ya dan apapun setiap yang ikhlas dan murni itu kata Allah kata kata Allah kata seperti susu. Susu itu berada dalam ancaman kotoran dan darah. Baina farsin wadamin. Ada kotoran dan darah. Ikhlas itu memang begitu sulit, begitu rumit. Apalagi pekerjaan menjadi da'i. Pekerjaan menjadi penyeru di jalan Allah, pekerjaan menjadi penulis, baik penulis tweet maupun penulis status maupun bahkan penulis buku itu penuh dengan godaan-godaan untuk kemasyhuran penuh dengan godaan-godaan untuk kemudian riak dan sumah maka begitu berat dia sehingga kemudian Allah gambarkan sebagai ada antara kotoran dan darah begitu mudah tercemari tetapi tetap adalah badan khalisan sayyigal lisyaribin di dalam surah An-Nahl itu Allah gambarkan bahwa ada labanan khalisan ada maaf di dalam uh, ini Allah gambarkan ada susu yang murni yang bergizi bermanfaat memberikan satu memberikan satu apa namanya kekuatan bagi orang-orang yang membacanya untuk kemudian dia mudah dicerna, mudah ditelan bagi peminum-peminumnya. Kita membayangkan kalau kita kemudian menuliskan dengan kemurnian itu, dengan daya ketuk, dengan daya sentuh ke dalam hati yang begitu kuatnya, maka orang itu hanya kalimat yang sederhana saja bisa membuat orang yang kemudian membacanya bergerak untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang gurunya Muslim bin Khalid Azanji, anda andai bukan karena Muslim bin Khalid, maka celakalah Syafi'i. Padahal Muslim bin Khalid itu hanya satu hari memperhatikan Imam Syafi'i yang kemudian sedang bersyair-syair. Karena Imam Syafi'i saat itu seorang yang sangat fasih di masa mudanya dan dia menghafal ribuan bait syair. Kata Muslim bin Khalid kemudian dikatakan kepadanya, Alangkah indahnya andai ini digunakan untuk kemudian menyebarkan fikih dan agama Allah. Bahkan sejak itu kemudian Imam Syafi'i belajar fikih dan kemudian menjadi seorang tokohnya yang tidak pernah diragukan zaman sampai hari ini. Satu ucapan sederhana tetapi karena memiliki bobot yang sangat kuat dari dalam hati dia menjadi begitu agungnya. Sebaliknya ucapan, perbuatan, tulisan, tweet status yang kemudian dia bercampur kotoran dan darah, dia mungkin juga akan kemudian mengalami dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, belum minum gitu ya. Kalau ada susu campur kotoran dan darah itu, orang belum minum sudah muntah duluan, jijik gitu. Tetapi itu kemungkinan yang ya mungkin akan menjadi bagian dari pembelajaran kita. Kita nulis sesuatu orang mengatakan, ya tulisan macam apa itu?" gitu. Diketawakan dan seterusnya. Karena memang menjijikkan tulisan kita itu itu lebih beruntung daripada orang yang ketika menulis kemudian campuran kotoran dan darahnya itu tidak kemudian kentara, tidak terdeteksi sehingga orang meminum dengan begitu lahapnya, tetapi yang tumbuh di dalam tubuh bukanlah bukanlah kebaikan tetapi berbagai macam kerusakan dan penyakit. Ada susu bercampur kotoran dan darah yang tidak disadari oleh peminum-peminumnya dan mereka tenggak dengan begitu rakusnya. Tetapi yang tumbuh di dalam tubuh bukanlah bukanlah sebuah kebaikan yang tumbuh di dalam tubuh adalah penyakit dan kerusakan. Nauzubillah min dzalik. Nah, setelah daya sentuh, dari ketuk itu Allah mengamanahkan kepada kita ketika berdakwah, ketika menulis, ketika ngetweet, ketika berkicau, bericau itu juga daya isi. Karena kalau kemudian mengetuk saja, menyentuh saja tanpa memberikan isi itu hanya membuat orang bengong. Dan kalau orang sudah bengong karena keinsyafan, itu dimasuki apa saja bahkan yang sesat bisa bisa hancur dan bisa melakukan berbagai macam kerusakan. Sebuah keinsyafan harus diikuti dengan pengisian yang baik, maka seorang bagi kita sungguh Allah mengaruniakan kepada kita amanah untuk terus memperdaya dalam ilmu kita, untuk terus mengasah pemahaman-pemahaman kita. Bahkan di dalam tweet itu sehingga kemudian Kadang-kadang kritik-kritik yang menyakitkan, pembantaian-pembantaian yang kemudian tidak menganekkan hati itu adalah pintu bagi kita untuk masuk dan kemudian menggali lebih dalam supaya mendapatkan pemahaman yang lebih jernih, lebih terang dan lebih luas dan dengan itu kemudian kita mengisikan kepada pembaca-pembaca kita hal-hal yang lebih agung dan lebih mulia yang lebih membuat mereka bisa beramal dengan sempurna. Maka setelah daya ketuk dan daya sentuh itu kita memerlukan daya isi dan daya isi itu bagian dari sebuah hal yang perlu kita asah selalu. Ada penulis yang pernah mengatakan di hadapan saya bahwa tulisan yang paling berat itu tulisan pertama. Kalau tulisan pertama sudah sukses, tulisan selanjutnya itu mudah dikerjakan dan orang sudah percaya dengan kita dan kemudian akan melahap dan dia akan laris manis. Saya bilang justru tulisan kedua lebih berat daripada tulisan pertama, tulisan ketiga lebih berat daripada tulisan kedua dan seterusnya. Sebab apa? Tanggung jawab kita makin besar untuk membawakan satu kebaikan yang benar dan terang bagi orang-orang yang membaca tulisan kita. Maka kita harus kemudian berada pada titik terus berilmu, terus menempuh jalan ilmu, terus tidak bosan untuk kemudian menambah dan menggali pemahaman-pemahaman yang lebih dalam tanpa henti dan inilah bagian dari pendidikan jiwa kita untuk menjadi seorang yang robbani. menjadi penulis itu bagian dari tugas iman kita untuk menjadi seorang robbani. karena dengan menjadi penulis orang memberikan masukan sehingga membuat kita makin belajar makin belajar dan makin belajar insya Allah daya isi ini yang kemudian menjadi penting juga bahkan di dalam Twitter dan bersosial media itu dan yang ketiga adalah tentang daya memahamkan yang eh, mungkin kalau tidak bicara soal teknis gitu ya. Ada orang yang ilmunya begitu luas, daya ketuknya begitulah biasa, tetapi ketika kemudian mencoba untuk memahamkan sesuatu, orang berkerut-kerut terlebih dahulu. Orang perlu waktu sangat lama untuk mencernanya. Allah itu maha tahu, tetapi Allah ternyata tidak sok tahu kepada hamba-hambanya. Allah itu luar begi, luar biasa begitu halim begitu penuh santun kepada kita ketika Rasul mengatakan kepada kita bahwa di dalam surga itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ada nikmat-nikmat yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah diangankan oleh hati. Tetapi apakah Allah kemudian di dalam Al-Quran katakan kepada kita, sudah pokoknya nanti kamu saya beri surga, dan surga itu tidak terbayang olehmu. Pokoknya indah, pokoknya nikmat. Ternyata tidak. Ternyata Allah memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang begitu mudah untuk kita bayangkan dan kita cerna. Begitu agungnya. dengan memberikan kepada kita gambaran di bawahnya mengalir sungai-sungai, naungan pohon-pohonannya rindang, buah-buahannya dekat, di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil memandang pelayan-pelayan hilir mudik mengantarkan hidangan, minumannya begini-begini, bidadarinya begini-begini, semuanya begitu agung dan begitu indah. Maka daya memahamkan itu kita peroleh dengan berendah hati. Daya memahamkan itu kita peroleh dengan tadi seperti yang kita sampaikan di mula bahwa kita menulis bukan untuk memberitahu orang, tetapi untuk memberitahukan kepada orang bahwa kita masih bodoh dan kemudian membutuhkan tambahan-tambahan ilmu dari pembaca kita dan dengan begitu kita insya Allah mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi maka rekan-rekan semua yang disayang Allah kalau kita kemudian menyikapi Twitter gitu ya atau Facebook atau apapun yang masih dipakai oleh teman-teman di dalam bersosial media saya kira set awalnya kita memang bukan orang yang kemudian akan menjadi selebritis yang bergenit-genit dengan berbagai macam kicauan kita tapi kita sedang mencobanya menjadikan dia sebagai sumber regukan ilmu maka memfollow orang yang berilmu gitu ya kita lakukan kemudian juga di dalam menanggapi orang yang kemudian ingin mendapatkan ilmu kita lakukan tentu dengan sepenuh sikap yang kemudian kita ingin coba tegakkan. Sampai-sampai tentang Twitteran ini saya sempat membuat kultut tentang prinsip Twitteran. Ini mudahnya saya bacakan aja begitu ya. Ada 40 prinsip Twitteran yang pernah saya kultutkan di dalam Twitter begitu. <laughs> prinsip pertama tak congkak kalau di follow tidak kecewa jika di unfollow tetap berkebajikan ketika di blog bersyukur saat kebaikan kita di retweet itu prinsip pertama prinsip kedua berkicau hanya yang baik yaitu benar isinya indah caranya tepat waktunya bermanfaat gunanya berpahala ujungnya atau kalau tidak bisa memenuhi syarat itu diam, menyimak dan mengambil ibrah terbaik. Prinsip ketiga, Hindari dusta meskipun sedang bercanda, hindari debat dan perbantahan yang tidak lahirkan amal meski berada di pihak yang benar prinsip ketiga, mema eh keberapa? Empat. Memaafkan khilaf-khilaf sesama, menyuruh senantiasa pada yang ma'ruf adanya, yang baik adanya dan mengabaikan orang yang jahil dan tidak berharga. Maka ada orang-orang di Twitter itu yang termasuk golongan yang harus kemudian diberikan pemahaman dengan cara yang santun, tapi ada juga orang-orang yang tidak usah ditanggapi, kalau ditanggapi makin parah kesesatannya. Makin menjadi-jadi. Ada orang yang kemudian pernah karena kemudian saya menanggapi uh, satu waktu gitu ya, justru kemudian dia dengan menjadi menjadi begitu bangga, ah ternyata saling mendebatku, itu dia naik derajat begitu. <laughs> dia naik derajat karena sudah didebat oleh Salim katanya begitu. Kemudian selanjutnya, meretweet hanya yang jelas benar baik dan bergunanya sebab cukuplah disebut pendusta dia yang mengatakan segala apa yang didengarnya. Prinsip selanjutnya, benci dan permusuhan pada orang atau pihak tertentu tidak boleh hingga melunturkan akhlak mulia, kesantunan kata dan sikap adil kita. Prinsip selanjutnya, semua tips itu guru. Tips itu istilah untuk pemakai Twitter. Tulisannya T W E E P S. Tips semua tips itu adalah guru, apapun tweetnya. Bukan sebab mereka yang pasti bijaksana, tetapi sebab kitalah yang selalu belajar untuk menjadi bijaksana, menjadi bestari. Prinsip selanjutnya, Menista dan merendahkan pribadi itu selain tidaklah menjatuhkannya, itu hanya akan menunjukkan betapa kerdil dan hinanya diri kita sendiri. Prinsip selanjutnya, menjadi kritis tidak sama dengan bersinis ria. Tidak bisa membedakan keduanya, menyulitkan kita untuk memberi sumbangsi pada kebenaran. Prinsip selanjutnya, balaslah tiap yang menyakitkan dengan yang menyembuhkan, balaslah tiap yang menjatuhkan dengan yang membangunkan. Prinsip selanjutnya, sikapi tiap yang menyesatkan dengan cantiknya ungkapan berhidayah, sikapi tiap yang keliru dengan indahnya berkebenaran. Prinsip selanjutnya, tanggapi tiap yang mengacau dengan keteraturan. Tanggapi tiap yang membabi buta dengan tujuh basuhan dengan air dan salah satunya debu. Ini agak bercanda ya. Karena membabi buta, sudah babi buta lagi gitu. Prinsip selanjutnya, mereka yang suka menghina adalah bukti bahwa dirinya rindu pemuliaan. Berikanlah selayaknya dengan murah hati. Prinsip selanjutnya, mereka yang suka menghakimi itu tanda bahwa kelak dirinya jadi terdakwa di depan banyak korban di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka kasihilah dia dengan tulus. Prinsip selanjutnya, tanggapan berlebihan, reaksi berlebihan adalah tanda bahwa ada luka di hati kita. Seperti orang yang kemudian salaman itu bahkan salaman itu menyakitkan untuk orang yang jarinya ada tusukan gitu ah ketelusuk gitu ya ada telusuknya ada ditelusuk di jari itu salaman itu kan maksudnya baik tapi salaman yang maksudnya baik bisa saja menyakitkan bagi orang-orang yang terluka maka mari kita sembuhkan luka-luka kita prinsip selanjutnya jika kita merasa bahwa semua tips punya masalah dengan kita curigalah bahwa kita inilah masalahnya lalu kita berbenah prinsip selanjutnya jika kita merasa bahwa segala di sekitar kita gelap maka curigalah bahwa kita inilah yang dikirim oleh Allah untuk menjadi cahaya bagi mereka. Maka berkilaulah. Prinsip selanjutnya, mengeluh pada banyak orang adalah cara termudah untuk mengubah gelap yang setitik menjadi pekat semesta. Maka jadilah bijaksana. Prinsip selanjutnya, jadikan penyebutan nikmat-nikmatnya dalam tweet kita sebagai inspirasi syukur dan kerja keras, bukan untuk riak dan takjub diri. Memang batasnya tipis. Prinsip selanjutnya, doa itu selalu baik dikala gaibnya menjadi mustajab insya Allah dan kita mendapatkan doa dari malaikat dan bagimu pun seperti yang kau minta untuk saudaramu begitu ya. Tapi di hadapan orang doa itu menjadi pujian penuh makna. Maka di Twitter saling memanggilah dengan doa. Prinsip selanjutnya pada tiap gaya kita ingat bahwa banyak canda akan turun wibawa, banyak mengeluh akan membuat kehormatan jatuh dan mudah marah akan membuat kita kehilangan izah. Prinsip selanjutnya, setiap tweet yang baik itu sedekah. Setiap kicauan yang baik itu sedekah. Ia lebih baik daripada pemberian emas sepenuh bumi kalau diikuti dengan ungkitan yang menyakiti prinsip selanjutnya, setiap keterlibatan dalam ghibah dan pembicaraan tentang aib sesama di Twitter membuat pahala kebaikan kita diambil dan bahkan mungkin dosa orang yang kita bicarakan ditambahkan ke buku amal kita. Jadi hati-hati. Prinsip selanjutnya, mungkin ada yang menyebut soalim, soal suci, soal saleh dan lain sebagainya. Ketika kita mericokan hanya hal yang baik-baik, bagaimanapun juga tetaplah berkebajikan prinsip selanjutnya, berceritalah tentang diri kita, tapi tidak usah banyak-banyak di Twitter itu. Kenapa? Yang mencintai kita tidak memerlukannya, yang membenci kita tidak akan percaya. Sudah cukup begitu. Prinsip selanjutnya, senyum kecil dan pujian sederhana mungkin saja membuat tips lain kembali percaya bahwa dia berhak dan layak berbuat baik. Ternyata ini saya alami ada tips yang kemudian namanya saja gitu ya, namanya di Twitter itu itu full saya, saya nggak tahu dari mana tahu saya. Namanya itu Gigolo. Gigo. <laughs> Dan kemudian ketika uh, dia bertanya gitu ya tentang ini tentang itu kemudian uh, ya saya menanggapi dengan uh, bukan menghakimi, saya menanggapi dengan baik, dengan tersenyum. Dia kemudian mengatakan, oh jadi orang seperti saya ini masih punya kesempatan taubat ya. Itu pertanyaan yang dia bilang itu oh, luar biasa begitu. Itu pertanyaan yang luar biasa. Kemudian prinsip twitteran selanjutnya menyebut asal tweet saat meretweet retweet itu mengicaukan kembali. Kemudian kopes copy paste gitu ya copy paste dan inspired by, by gitu ya terinspirasi oleh adalah bagian dari penghormatan kita pada tips lain juga pada nurani kita ini kan di dalam kaidah kita menulis juga terjadi ya plagiasi itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan nurani. Nah di dunia Twitter juga saya menemukan misalnya ada orang-orang yang tanpa menyebut saya gitu ya, itu mericokan kembali tweet saya. Tetapi orang kemudian tetap tahu bahwa itu oh dari Salim begitu. <laughs> ya tidak perlu sakit hati bagi kita yang kemudian dibajak tweetnya dan lain sebagainya, dibajak tulisannya. Tetapi bahwa kemudian kalau kita yang mengalaminya sebagai bagian dari semangat ilmiah kita, kita menyebut Kemudian prinsip selanjutnya, meng-FF. Nah, ini ada FF ini dikasih tanda apa namanya pagar di depannya kemudian ada huruf F. F itu di Twitter istilahnya Friday follow ya. Follow Friday. Follow Friday. Di tiap Jumat orang yang kemudian orang-orang di Twitter itu suka merekomendasikan orang untuk di-follow. Ayo follow ini, ini orang baik gitu ya. Ini follow, ini orangnya inspiratif. Follow ini orangnya eh, cerdas. Nanti kalau semua sudah punya apa namanya account eh, kontak saya saja gitu ya. insyaallah saya nanti FF kan gitu ya. Misalnya uh, Follow Friday Pak Solihin Abu Izzuddin Seorang yang zero to hero Dalam bukunya bahkan juga dalam kehidupan sehari-harinya Begitu Nah meng-FF orang soleh dan yang mencerahkan adalah jasa yang insya Allah berbalas surga seperti kisah Habib an Najar dalam Quran surah Yasin ayat 20 sampai 27 ya wajah amin aksal madinati julu yas'a qala ya qaumi mursalin jadi dakwah itu kadang-kadang tidak harus kemudian kita yang mengatakan sesuatu tapi dakwah itu yang berbalas surga itu bisa saja kemudian mengatakan merekomendasikan pada orang kamu kalau mau berguru kepada Kang Puji itu loh pendirinya PMC dunia akhirat penuh ilmu begitu kemudian selanjutnya prinsip yang lain jauh lebih mudah mendapatkan teman, follower dan atau apapun dengan tertarik kepada mereka daripada menjual mencoba membuat mereka tertarik pada kita. Ini tips. Jadi jauh lebih mudah mendapatkan teman dengan mencoba tertarik kepada mereka daripada mencoba membuat mereka tertarik pada kita. Prinsip selanjutnya, pandai itu mengagumkan, tapi mengunjuk unjukkan bahwa kita ini pandai itu menyebalkan. Tampan itu mempesona, tapi mengunjuk unjukkan bahwa kita ini tampan itu menjijikkan. Saleh saleh itu menakjubkan. Tetapi mengunjuk unjukkan bahwa diri kita ini orang saleh itu memuakkan <laughs> betul. Saya mencari istilah yang tepat. Prinsip selanjutnya. Menyenangkan semua orang itu melelahkan, maka cukuplah tweet-tweet kita itu jadi gambaran bahwa yang kita kendaki adalah kebaikan saja. Kata Al-Quran tentang para rasul itu wama uridu illa islaha. Kita ini tidak menghendaki kecuali kebaikan saja. Prinsip selanjutnya, bersikap santunlah jika berada di jalan yang benar, sebab orang benar yang tidak santun kadang melunturkan hormat insan pada kebenaran itu. Prinsip selanjutnya, setiap follower adalah peluang untuk menjadikan sunnah kebaikan dan juga tentu saja sunnah keburukan terus mengilhami dunia sampai kiamat tiba. Maka hati-hati prinsip selanjutnya tidak di follow back bukan berarti kita tidak layak Dari istilahnya follow back itu kita memfollow orang kemudian kok dia kok tidak follow kita balik ya gitu kok enggak, kemudian dia tidak mengikuti kita jadi bedanya dengan Facebook apa teman-teman di Facebook itu kita setara kita bisa nge-add teman dan dia menjadi teman kita maka pertemanan yang ada di Facebook itu sementara di Twitter ini tidak memang dibikin kasta-kasta gitu. ada Bukan kasta sih apa sih ya apa ya lebih personal aja. bahwa ini orang yang diikuti oleh orang lain dia mengikuti saya eh, saya boleh memilih mau mengikuti dia apa enggak gitu uh, saya mengikuti orang nah orang itu juga belum tentu mau mengikuti saya begitu nah ini bagian dari dinamika di Twitter siap mental Nah, prinsip Twitteran selanjutnya, iya. cinta dan benci itu tipis batasnya. Dan itu terbukti di Twitter. Kenapa? Karena baik orang yang mencinta maupun membenci itu biasanya menyimak dengan sepenuh perhatian tweetnya orang yang dibenci maupun dicintanya. Dan kemudian menanggapi dengan serius. Jadi kalau saya misalnya bencinya keterlaluan sama kuil gitu ya itu juga saya menyimak tweetnya ternyata gitu sama karena kemudian saya mencintai karena Allah misalnya kepada guru saya Kiai Haji Didin Hafidudin saya juga menyimak dengan sepenuh hati apa yang beliau risaukan gitu ya. itu ternyata benar gitu ya cinta dan benci itu tipis batasnya di Twitter ada istilah TL TL itu timeline jadi lini masa uh, inbox kita ya uh, di lini masa kita. Maka antar tips cintailah sewajarnya dan bencilah sewajarnya sebab hati berbolak-balik sifatnya dan lakukan semua karena Allah semata. Nah, nasihat dan tegur tulus di Twitterland kalau memungkinkan sampaikan dengan sembunyi dan rahasia, bukan olah umum untuk menjatuhkan wibawa dan harga diri mereka. Prinsip selanjutnya, berjualan di Twitterland tidaklah terlarang, tetapi kita juga ingat bahwa tujuan orang memfollow kita bukan hanya untuk belanja. <laughs> tutulan oleh Pak Soho. Ini ya jangan tutulan terus. <laughs> Prinsip Twitteran selanjutnya, benar, tepat, baik dan santun juga bermanfaatnya tweet kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip selanjutnya, Twitter bisa membuat yang jauh jadi dekat, tapi jangan sampai dia membuat yang dekat jadi jauh. Terima kasih. Ini prinsip terakhirnya. Begitu ya, kita sharingnya sampai demikian. Kalau mungkin ada yang uh, akan berbagi, memberikan pengalaman juga, atau membantah, atau menyangkal, atau memberi masukan, kami persilahkan. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Super sekali, Pak <laughs> Oke teman-teman semua uh, Pak Sol jadi mau nge-tweet Oh Oke, ini alhamdulillah sudah Hafiz sudah punya Twitter insya Allah nanti kalau merapi merbabun jeblok teman-teman si, meretweet kembali. Baik dari, eh? Oh Bayu, Bayu Gota, Gotama uh, dari lokasi dari lokasi Wawan ya, Mas. Soal awan Mas indoor duit, itu duit. Tahu <laughs> seperti itu. Itu relawan ACT <laughs> itu. <laughs> Baik, dari bahasanya